Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 956 Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia Selamat pagi sahabat Bintang dimanapun Anda berada Dan seperti biasa saya Arlan akan menemani Anda Untuk mendengarkan kembali kelanjutan drama radio serial Sabda Pandita Ratu Dan untuk hari ini sahabat Bintang Rabu 2 Juli 2014 sudah memasuki seri yang ke-455 dan 456 di episode yang ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Belambangan. Langsung saja ya kita simak sama-sama jalan ceritanya. Saya Arlan Hartono, selamat mendengarkan. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Menurut petunjuk Paman Kameswara, aku harus pergi ke suatu tempat. Dan mestinya, sekarang aku sudah berada dalam perjalanan itu. Sudah jauh pula dari tempat ini. Akan tetapi, apa yang Kiai lakukan? Mengusikku. Sehingga aku terus membayangi Kiai. Dan ternyata benar. Kiai bermaksud buruk di tempat ini. Gila, temen. Ah, orang resiko misu, orang patut. Oh, jadi kau telah memata-mataiku anak kecil? Iya. Dengan tidak tedeng alih-alih itu, aku akui Kiai. Maka aku tahu semuanya. Aku tahu. Apa pula yang kau lakukan dengan muridmu yang bernama Damar Taun yang memiliki Raja Durga di tangan kirinya itu? Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya, di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenumang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku cita Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Dalam seri ke-455 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai kamu Margaret sebagai Ken Sibinareswari, Suryadin sebagai Gede Panji Prajomurti, Amrisal sebagai murid, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pemirsa, saat ini saya sudah di lahan Bapak Ngadino, petani yang sukses karena potensi panennya di atas rata-rata. Pak Ngadino, padi Bapak kok bisa bagus begini Pak ya? Lihat, batangnya kuat, daunnya hijau, dan bulirnya penuh. Apa Pak rahasianya? <laughs> Iya tentu saja dengan kerja keras serta mengerti cara menjaga potensi tanaman. Contohnya dengan mengendalikan hama sundep dan belu. Wah! Seperti yang Mbak lihat sendiri, dengan dosis 500 ml per hektar per satu kali aplikasi lakukan dua kali aplikasi dalam satu musim tanam padi saya bebas penggerek tumbuh sehat daunnya hijau bulirnya mantap memang hebat itu tadi kisah inspiratif Bapak Ngadino petani pengguna Prevator ah, itu baru petani maju ah. Prevator hasil sempurna inspirasi bagi semua Banyu

anak angkat Ki Ageng Pesanggaran itu semakin jengkel. Sebenarnya lah, Kamaswara merasakan kepalanya seolah akan meledak. Keadaan perguruan yang tidak karuan membuat Kamaswara benar-benar tidak lagi mampu menguasai diri. Kamaswara menggeretakan gigi, dan pada saat demikian, kemarahannya bagaikan membutuhkan saluran. Thank you. semuanya. Tidak ada yang mau menjawab pertanyaanku. Baik. Dengarlah, aku adalah Kameswara. Aku adalah putra Ki Ageng yang kedua. Namun kalian tentu ingat bahwa Ki Ageng pernah bermaksud menyerahkan pimpinan perguruan ini kepadaku. Saat itu aku tolak karena ada alasan yang menyebabkan aku menolaknya. Namun kemudian, Ki Ageng Pesanggaran ayahku itu, atau guru kalian semuanya, tewas di Kamang Ayun. Akulah saksi atas kematiannya. Pimpinan perguruan ini oleh Ki Ageng dititipkan kepada Paman Haryo Panumping. Namun Paman Haryo Panumping juga tewas oleh Boja Pradata yang mencoba menguasai kembali perguruan ini untuk dibawanya ke arah yang tidak betul lagi. Malah petaka kabut setan itu ikut berbicara. Jika kalian pernah mendengar, akulah salah seorang dari antara yang bahu-membahu menumpas kabut setan itu. Paman Yuyu Rumpung dan Kuda Sumekar memintaku menata kembali perguruan akan tetapi aku masih belum mempunyai waktu karena banyak hal yang harus aku urusi. Aku meminta Paman Yurumpung untuk mewakiliku. Aku merasa yakin jika Paman Yurumpung tidak akan menyetujui ulah kalian yang semacam ini. Yang aku rasakan aneh. Aku tidak melihat Paman Yurumpung. Kemana Paman Yurumpung? Jawab pertanyaanku. Mana Paman Yurumpung sekarang? Ngecut semuanya. Mengapa tidak ada yang berani menjawab pertanyaanku, ha? Mana Paman Yurumpung? Dari sudut rumah induk perguruan muncul seorang garis berambut panjang di gelung. Garis itu melangkah mendekati Kameswara dengan wajah beku. Dia adalah Ken Siwi Nareswari. Benarkah apa yang kau katakan baru saja, Ken Siwi? Benar, Kakang. Inilah wujud perguruan pesanggaran yang telah terlanjur menjadi borok-borok busuk. Jika Kakang mencari Paman Yuyu Rumpung, kau tidak akan menemukannya lagi. Mereka telah membunuhnya. Tidak, itu tidak betul. Kami tidak membunuhnya. Oh iya, benarkah kau merasa tidak membunuhnya? Benarkah kalian semua merasa tidak membunuhnya? Kami tidak membunuhnya. Ya, tidak membunuhnya. kami tidak membunuhnya. Kami tidak membunuhnya. Baiklah, kalian merasa tidak membunuhnya? Secara langsung memang tidak. Tapi perbuatan kalian yang tidak terkendali, yang tidak mau diatur lagi, bahkan cenderung menuruti apa kata pendatang itu, telah membuat Paman Yuyu Rumpung yang sudah cacat itu menjadi semakin kecewa. Paman Rumpung kecewa. Dan penyebabnya adalah kalian semuanya. Yang tidak lagi memiliki sifat kesatria. Sifat yang dijunjung tinggi oleh perguruan pesanggaran. Oh, aku mulai bisa membayangkan sekarang. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Jika demikian halnya, bukan saja memalukan, tetapi keterlaluan. Moral kalian semuanya telah menjadi moral yang bejat. Baik. Sekarang kalian berhadapan dengan aku. Kami suara. Inilah aku kami suara. Aku yang tidak bisa menerima perlakuan buruk itu begitu saja. Aku tidak bisa menerima perlakuan kalian terhadap Paman Yurumpung. Aku tidak perlu peduli lagi apakah perguruan pesanggaran ini harus tetap ada atau tidak. Nah, mari kita selesaikan persoalan ini dengan cara yang rupanya lebih kalian sukai. Aku tantang kalian semuanya. Jika kalian bisa membunuh kami suara, kalian boleh membuat tanah perguruan ini untuk jak Seperti yang kalian sukai. Ayo! Kama suara benar-benar marah. Dari tatapan matanya bagai memancar cahaya api, seolah apapun yang dipandangnya akan terbakar hangus karenanya. Sedemikian besar wibawa Kama suara, sehingga tidak seorang pun dari murid perguruan itu yang berani menantang tatapan matanya. Dengan suara bergetar, Didorong oleh kekecewaan hatinya, Kameswara berteriak menantang. Ayo, jangan pandang aku sebagai Kameswara anak Ki Ageng lagi. Pandang aku Kameswara sebagai orang yang akan menghalangi apa yang menjadi kesukaan kalian. Bunuh aku atau aku yang akan membunuh kalian semuanya. <laughs> Apa diam saja? Hah? Ayo, layani tantangan pemuda itu. Ia hanya seorang, kalian semuanya akan dapat membunuhnya. Ah, aku yakin tidak perlu kalian semuanya. Tetapi cukup hanya beberapa dari kalian pasti mampu menghadang nyawanya untuk tidak melanjutkan hidup di dunia ini. Hei, mengapa diam saja? Memalukan, memalukan sekali. Bih. Eh, anak muda. Kenalkan, aku adalah Ki Panji. Tetapi sebutanku yang selengkapnya adalah Ki Gede Panji Brojo Murti. Siapakah kau anak muda? Hmm. Menilik kau datang bersama dengan Ki Wiradharma lagi. Pasti kau orang yang menjadi biang kekacauan di sini. <laughs> Sayang sekali kalau kehadiranku kau sebut sebagai sumber kekacauan, bukan? Bukan begitu yang aku kehendaki. Tapi dasarnya aku memang suka dengan kehidupan seperti ini. Kehidupan yang tidak terlampau terikat oleh ikatan-ikatan atau tatanan yang menjemukan. Dan aku mencoba menyebarkan tatanan yang aku sukai itu di tempat ini. Bagus. Aku tidak perlu mencarimu. Kau telah datang sendiri kemari. Ah, rupanya kau mempunyai keperluan dengan aku. Kau harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kau perbuat di sini. Eh, perbuatan yang mana yang harus aku pertanggungjawabkan kepadamu, anak muda? Hmm? Kau telah menyebabkan kekacauan bukan saja di perguruan pesanggaran ini, akan tetapi juga yang menjalar ke desa-desa yang lain. Kau yang harus bertanggung jawab terhadap kematian pamanku Yuyurumpung. Wah, lah, kok enak sekali. Kalau tidak salah, pamanmu yang bernama Yuyu Rumpung itu mati bukan karena apa-apa. Tetapi ia telah bosan hidup Mungkin ia merasa bosan berada di dunia ini karena cacat yang disandangnya. Pamanmu itu mati karena bunuh diri, anak muda. Mengapa kau harus mencari kambing hitam? Lidahmu lentur sekali, Ki Gede Panji. Kau pandai sekali memutar balikan keadaan. Tetapi bagiku sudah jelas, aku berkewajiban menumpas orang yang menjadi sumber kekacauan seperti kau. Nah, bersiaplah. Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Kau ketakutan, Gede Panji? Aku tidak takut menghadapi kau, anak muda. Bahkan andai kata Ki Ageng Pasanggaran yang mempunyai nama menggetarkan itu hidup kembali di dunia ini sekalipun. Aku tidak perlu merasa takut dan tentu aku terima tantanganmu. Tapi tidak sekarang anak muda. Apa maksudmu? Beberapa hari lagi bulan sabit di hari pertama akan muncul. Nah, kalau kau merasa sebagai lelaki jantan, datanglah ke sebuah desa yang di sana banyak ditumbuhi pohon delima. Aku tunggu kau di sana. Eh, itu kan Dinda. Kok tambah langsing sekarang? Dulu dia kan gemuk. Terus, ih, Bau badannya juga gak sedap. Tapi kok... Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar, jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis, tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Bau badanmu juga harum. Dapatkan tema kata di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh manggata. Gede Panji tidak merasa perlu menunggu jawaban Kamaswara lagi. Lelaki yang mempunyai nama menggetarkan, Gede Panji Projomurti itu melangkah meninggalkan tempat itu dengan mengumpar senyum aneh. Dengan tergopoh-gopoh, Wira Dharma mengikuti di belakangnya. Kamaswara menggeretakan giginya. Yang kau maksud tentu perkampungan Tegal Delimo. Aku akan datang ke sana, Gede Panji. Tunggu saja. Kalian semuanya sudah mendengar. Aku telah menantang orang itu untuk berperang tanding. Ia tidak berani melayaniku sekarang, karena ia licik. Ia mengulur waktu dan melayani tantanganku di sebuah kampung yang banyak ditumbuhi pohon delima. Orang itu pasti sedang mempersiapkan sebuah jebakan untukku. Akan tetapi aku tidak takut. Aku akan datang ke tempat itu pada bulan sabit hari pertama. Pembuat kekisruan itu akan tahu siapa kami suara, siapa anak Ki Pesanggaran. Akan tetapi sebelumnya, Aku tetap meminta pertanggungjawaban kalian semuanya. Paman Yu Rumpung sampai bunuh diri adalah karena kecewa melihat perbuatan kalian yang tidak terpuji. Jika Paman Yu Rumpung sampai bunuh diri, adalah pasti karena kalian semuanya telah berbuat keterlaluan. Yang merasa bersalah sekarang juga ke halaman depan. murid perguruan itu masih berdiri beberapa saat, tetapi ketika salah seorang bergerak, maka satu persatu yang lain juga bergerak menuju ke halaman. Kamu suara masih berdiri di belakang bangunan induk itu dengan didampingi oleh Ken Siwinareswari. Wajahnya tampak diselimuti mendung, bahkan seolah petir menggelegar di wajah itu. Keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Seperti inilah keadaan perguruan pesanggaran. Kau tahu apa yang telah terjadi kan Siwi? Dan siapa sebenarnya orang yang bernama Ki Gede Panji Brojomurti itu? Yang aku ketahui, hanyalah orang itu bernama Ki Gede Panji Brojomurti. Dari mana ia berasal? Dan mengapa mereka dengan sengaja membuat kekacauan di sini? Aku tidak mengerti. Mereka? Apakah ada lagi? Iya, seorang lelaki tua, dan seorang pemuda sebaya kakang. Mereka nampak dengan sengaja menciptakan keadaan yang seperti ini di bumi Belambangan ini. Tidak hanya di Pesanggaran, akan tetapi juga menjamah ke wilayah yang lain. Apakah yang telah mereka lakukan, Kan Siwi? Mula-mula, mereka hanya bergaul biasa dengan para penduduk Kakang Kameswara. Akan tetapi dalam bergaul itu, sedikit demi sedikit, mereka menularkan perilaku yang tidak patut itu. Mula-mula sekedar main dadu tanpa taruhan. Lalu dengan taruhan. Lalu minum-minum yang memabukkan. Lalu perempuan pelacur mereka kenalkan. Bahkan kemudian tindak kejahatan. Jika dalam perjudian tidak ada uang. Untuk mendapatkan uang dengan jalan pintas. Adalah dengan melakukan perbuatan jahat. Hmm. Kau benar, Kensiwi. Semua bentuk perilaku janggal itu memang selalu berkaitan akan tetapi, tetap saja ada yang tidak aku mengerti. Bagaimana mungkin para murid perguruan pesanggaran bisa terpengaruh oleh keadaan itu? Aku mengenal mereka sebagai orang yang berjiwa pilihan. Tidak akan gampang goyah oleh godaan seperti itu. Memang ada yang ada yang tidak wajar, kakak. Aku juga berpikir seperti itu. Akan tetapi akhirnya aku mengetahui. Lelaki tua yang aku sebut itu memiliki semacam ilmu sihir. Ilmu sihir? Ya. Apakah ada orang yang mempelajari ilmu seperti yang pernah dipelajari calon arang? Yang mampu menyebar bau sihir di dalam wilayah yang sedemikian luas sehingga membuat keadaan seperti ini? Sebaiknya Kakang Kameswara segera ke Palwasambu untuk bertemu dengan Kakang Mahisa Beranjangan. Apakah Kakang Mahisa Beranjangan tidak mencoba turun tangan mengatasi keadaan yang seperti ini? Kakang Mahisa Beranjangan sudah terlanjur mutung, Kakang. Kakang Mahisa Beranjangan telah terlanjur merasa kecewa melihat kelakuan para murid perguruan pesanggaran yang seperti itu. Dan kau sendiri, Bagaimana kau bisa tetap berada di tempat ini? Sekembali dari Suambara Budura waktu itu, aku mencari di mana letak kambang ayun dan tidak berhasil. Kami berempat menempuh perjalanan lewat laut. Melihat keadaan pesanggaran yang seperti ini, aku pergi ke Palwasambu. Tadi, ketika aku sedang melihat keadaan dengan berkuda, aku bertemu dengan Paman Sujiwo yang memberitahu kedatangan Kakang suara. Aku kira hanya Kakang suara yang bisa diharapkan untuk mengatasi pendatang yang menyebarkan kemaksiatan itu. Sedemikian tingginya kah ilmu kanuragan para pendatang itu? Sehingga Kakang Maisa beranjangan, ada kau pula, dan tentu ada Rahastri Kandi, dan suaminya serta Panji Parasu. Semuanya tidak bisa menghentikan perbuatan mereka? Bukankah kemampuan para murid perguruan pesanggaran mampu dipergunakan untuk menghadapi mereka? Apa yang kau ucapkan itu kelihatannya mudah, Kakang Kameswara. Padahal kenyataannya tidak demikian. Keadaan perguruan jangan kau samakan dengan ketika kau meninggalkan. Tanpa pimpinan, menyebabkan mereka tidak terikat lagi. Bagaikan sapu lidi. Apa yang akan dilakukan mereka tanpa Ki Ageng Pasanggaran? Tanpa Paman Haryo Panumping yang dibunuh Boja Pradata? Tanpa Paman Yuyu Rumpung? Tanpa kau sendiri? Jika kau mencari kesalahan, Sebenarnya sebagian kesalahan itu terletak pada pundakmu pula Kakang Kamesuara. suara. Eh John, eh. ngapain bengong di sini? Tahu ah, ini mah lagi bingung. Beli smartphone di mana ya, Fa? Yang bisa internetan juga. Tuh, SMM Phone Temu Guru. Lengkap, berbagai merek dan varian ada. Terus, untuk pembelian smartphone apa saja, bonusnya... Bonus? Bonus kartu perdana Indosat internetan 4 GB selama satu, satu bulan. Satu bulan? Piu, top! Jangan tunda-tunda lagi. Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Phone Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM Phone, HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Untuk pembelian smartphone merek apapun di SMM, gratis kartu perdana Indosat Internet 4 GB selama satu bulan. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Phone Temu Guru Genteng Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoss, Advan, Mito, Maxtron, Nexcom, dan lain-lain. SMM pun Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. Paling murah. bersama merasakan dadanya pedih. Kejujuran hatinya menuntunnya untuk mengakui apa yang dikatakan oleh Ken Siwinareswari bahwa perkembangan yang terjadi di bumi pesanggaran itu sebagian adalah merupakan tanggung jawabnya. suara memandang kebangunan perguruan yang tidak terawat dan sebagian berantakan. Janganlah hanya marah kepada mereka. Membebankan kesalahan kepada mereka. Kakang harus melihat keadaan secara menyeluruh. Renungkanlah Kakang. Bagaimana pahit dan getir telah melanda perguruan ini. Badai yang paling pahit adalah ketika kabut setan itu membantai sedemikian banyak orang. Mereka sangat terpukul sekali karena tidak bisa memberikan pertolongan. Andai kata sumber malapetaka itu berwujud manusia, mereka tentu akan melawan menghadapi sumber malapetaka itu. Tapi kabut laknat itu, <sighs> ia bagaikan menyempurnakan segala macam bencana yang susul menyusul menimpa perguruan. Dari kepergian ayah Ki Ageng Pesanggaran, kematian paman Haryo Panumping, oleh Boja Pradata. Kemudian kabut laknat itu datang kalau Kakang bisa merasakan, hati para anggota perguruan itu porak-poranda. Dalam keadaan itulah mereka kemudian goyah. Mereka mencari penyaluran perasaan pedih itu dalam wujudnya yang sekarang. Sanggaran. Bumi Blambangan. Jika Kakang menyimpan rasa bersalah itu, inilah saatnya Kakang menebus kesalahan itu. Kakang harus melakukan sesuatu untuk menghentikan segala macam kekacauan ini. Aku akan lakukan itu, Kensiwi. Aku akan menghentikan perbuatan orang-orang pendatang itu. Tetapi, sebenarnya lah aku sedang berada di dalam kesulitan, bukan saja waktu. Tetapi seolah-olah aku harus berada di beberapa tempat sekaligus. Persoalan Pinaka Swasti Ratu, persoalan anak lelakiku yang diburu-buru oleh titisan Durga itu, benar-benar menyita waktuku. Nantilah aku akan menceritakan apa yang terjadi. Sekarang aku akan menemui mereka. Thank you. Sementara itu, bersamaan waktu dengan ketika Kameswara dan Ken Siwinareswari masih berbincang-bincang di halaman belakang, di halaman depan terjadi pergolakan di antara sesama murid perguruan pesanggaran. apakah kira-kira yang akan dilakukannya terhadap kita? <sighs> Apa yang akan dilakukannya terhadap kita sudah jelas. Ia akan menghukum kita. Kita semua telah dianggap membunuh paman Yuyu Rumpung. Oh, benar. Dan barangkali kita akan dijemur di tempat ini selama sepekan. Kalian semuanya melihat tadi. Kami suara nampak sangat marah sekali. Ia benar-benar kecewa terhadap sikap kita. <sighs> Entah apa yang akan dilakukannya. Aneh, ia kecewa terhadap sikap kita. Lalu kemana saja ia selama ini? Apa yang dilakukan di luar sana? Apa yang dilakukannya terhadap perguruan yang tidak mempunyai pimpinan lagi? Dan sekarang ia datang dengan membawa segumpal kemarahan. Rasanya aneh, janggal dan lucu. Menurutku tidak lucu. Ya, tidak lucu. Dan yang aneh, mengapa kita mau diperlakukan seperti ini? Paman Yuyu Rumpung saja kita lawan. Maisa Beranjangan kita tentang. Mengapa sekarang berhadapan dengan kami suara kita takut? Eh, apa yang perlu kita takutkan? Kita sudah mengenal siapa kami suara. Bukankah kita berada di perguruan ini telah bertahun-tahun bersamanya? Kita mengenal sejauh mana ketinggian ilmu kanuragan yang dimilikinya. Ah, jangan kita menghadapi kita semuanya. Bahkan menghadapi lima orang saja dari antara kita semuanya. Ia tidak akan sanggup. Benar. Aku sependapat dengan hal itu. Aku tidak mau dihukum. Kematian Paman Yuyu Rumpung adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Mengapa kita harus menyangga tanggung jawabnya? Tetapi... Tetapi apa? Kami suara adalah pimpinan perguruan ini. Pimpinan? Merasa aneh ketika kau menyebut pimpinan perguruan ini. Sudah dikatakan, jika ia pimpinan perguruan ini, kemana saja ia selama ini? Apakah ia membimbing kita? Tetapi ada baiknya kita mawas diri. Menurut hati nuraniku, ada sesuatu yang tidak beres dengan kita kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji akhir-akhir ini. Pengecut! Pengecut kau! munafik! Bukankah kau sendiri juga telah melakukan, ha? Aku tidak ingkar, kawan. Akan tetapi aku berbicara soal hati nuraniku. Andai kata kita mau mengakui, kita mau jujur, kita telah melakukan perbuatan tidak terpuji. Perempuan, mabuk, judi, dan entah apa lagi yang kita lakukan. Shh, ia datang. Eh, itu kan Dinda. Kok tambah langsing sekarang? Dulu dia kan gemuk. Terus, ih, bau badannya juga nggak sedap. Tapi kok... Sekarang dia tampak segar, wangi dan langsing. Itu dulu. Kalau sekarang saya mengkonsumsi teh manggata. Keluhan menstruasi, keputihan, haid yang tidak lancar jadi hilang. Oh, teh manggata. Teh yang diolah secara higienis tanpa bahan pengawet dan pewarna. Lihat, saya sekarang jadi langsing kan? Iya ya, jadi langsing. Bau badanmu juga harum. Dapatkan tema kata di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau depan Polsek Gambiran. Dapatkan juga di Apotek Kasih Farma, Timur Lampu Merah Jajak, Toko Laila Blok Agung, Selatan Jembatan Blok Agung, Salon Sansan, Barat Terminal Lama Genteng, Toko Timbul Jaya Muncar, Apotek Dunia Sehat, depan Terminal Jajak. Agar terlihat segar, harum dan menawan, minum teh manggata. Some Aku telah mendengar pembicaraan kalian semuanya. Aku mendengar ada di antara kalian yang tidak mau mendapatkan hukuman. Aku mendengar ada di antara kalian yang menggugatku karena aku dalam jangka waktu yang lama tidak berada di perguruan. Bahkan aku mendengar ada di antara kalian yang menganggap perguruan ini telah bubar. Aku mendengar kalian memperbincangkan kemampuanku. Barangkali hanya lima orang di antara kalian menjadi satu. Aku tidak sanggup mengalahkannya. Baik. Siapa yang menganggap perguruan ini telah bubar, sekarang juga boleh pergi meninggalkan tempat ini. Dan siapa yang menganggap hanya di antara lima orang dari kalian sanggup menghadapi kami suara, silahkan kalau mau mencoba. Aku tidak akan sungkan-sungkan untuk melayani. suara menebarkan pandangan matanya. Tatapan matanya memancar tajam, bagaikan senjata pisau yang langsung menghunjam kepada dada siapa saja yang dipandangnya. Aneh sekali, Para murid perguruan yang semula menggebu-gebu untuk melawannya kini terdiam. Ayo! Ayo kalian yang sudah membuatku kecewa. Majulah. Aku tantang kalian berkelahi. Dan aku tidak akan sungkan-sungkan untuk membantai kalian di tempat ini. Dan kemudian mencampakkan bangkai kalian di sungai setail biar ditelan buaya-buaya di muara. Ayo cepat! Jangan hanya berani berteriak di belakangku, tetapi di hadapanku. Kalian seperti kera tertulup pasar, tidak berani berbicara. Aku tidak peduli meski Ki Ageng di alam kelanggengan yang sana menjadi kecewa melihat aku harus melakukan hal ini. Kepada kalian semuanya, kalian yang pernah merasakan bagaimana kasih sayang Ki Ageng dalam mendidik kalian, bahkan jika kalian ingat, ada di antara kalian yang sekarang berada di tempat ini adalah karena pertolongan Ki Ageng Pesanggaran. Kenanglah. Kenanglah semuanya. Kenanglah bagaimana saat Ki Ageng Pesanggaran masih hidup. Kenanglah apa yang pernah diberikan dan dilakukan untuk kita semuanya di sini. Mari kita mengingatnya. Dalam wujud apa saja kebaikan Ki Ageng Pesanggaran kepadamu. Dan setelah itu, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah yang kita berikan kepada Ki Ageng? Atau kepada Pesanggaran tempat ngangsu Kawruh ini sebagai balasannya? apa yang telah kita berikan. Kalian sudah mengenangnya? Jika kalian sudah mengenangnya, sudah merenungkannya, yakinilah apa yang akan kalian lakukan. Kalian ingin melakukan seperti yang baru saja kalian perbincangkan, melawan kehendakku, bukan saja anak Ki Ageng Pesanggaran, tetapi juga pewaris perguruan yang telah berantakan ini. Apapun yang kalian kehendaki, aku layani. Nah, kau yang berani maju ke depan. Apa yang akan kau katakan? Uh, uh, aku mengaku salah, Kamiswara. Kau mengaku salah? Di mana letak kesalahanmu? Apa yang telah kau perbuat? Uh, sekarang aku merasakan sesuatu yang benar-benar janggal. Hal yang tidak aku mengerti. Bagaimana mungkin kami mampu melakukannya? Uh, kau benar, Kamiswara. Ketika Ki Ageng dulu masih hidup, perbuatan yang kami lakukan itu Mustahil kami melakukannya. Namun kenyataannya, kami telah melakukannya. Kami kehilangan kendali. Apa saja hal-hal yang janggal yang telah kau lakukan itu? Hal yang paling keterlaluan dari apa yang aku perbuat adalah sepekan yang lalu uh, aku uh, aku kau kenapa? Uh, aku telah aku telah memperkosa orang. Kamaswara telah membayangkan bahwa perbuatan itu memiliki kaitan yang erat dengan bentuk perbuatan yang lain, judi dan meminum tuak yang memabukan. Tetapi ketika seorang murid mengakui memperkosa orang, Kamaswara merasakan dadanya sesak sekali. Dia benar-benar sangat kecewa. kosa. Mengerikan sekali. Kalian bayangkan semuanya. Kalian telah melakukan perbuatan yang terkutuk itu. Ayo bayangkan semuanya. Di depanmu sekarang ada cermin berenggala. Berkacalah. Lihat bentuk dan wujudmu yang belepotan perbuatan menjijikan. Aku yakin, tidak hanya ia seorang yang melakukan perbuatan itu, tetapi juga kalian yang lain. Keberadaan pelacur itu di tempat ini, apa artinya itu? Apa? Aku aku juga mengaku salah kami suara. Aku menyesal. Yang lain. Kami menyesal. Kami menyesal. Perguruan Pesanggaran ini bukan lagi tempat yang bersih. Perguruan Pesanggaran ini bukan lagi tempat yang resik dan patut menjadi contoh orang-orang di bumi Belambangan. Kalian semuanya benar-benar telah berbuat keterlaluan. Keterlaluan atas nama Ki Ageng. Aku hukum kalian semuanya untuk tetap berdiri di halaman ini dua hari dua malam lamanya. Tuh, panen saya gagal lagi gara-gara sundep dan belok. Iki piye? Walah, <laughs> makanya pakai privaton. Mau ada sundep dan belok seperti apapun, padi saya tetap tumbuh sehat. Daunnya hijau, bulirnya penuh. Bapak lihat sendiri kan? Loh, saya sudah pakai privaton, no. Dosisnya bagaimana? Ya, sesuai petunjuknya. 500 ml per hektar per satu kali aplikasi, toh. Lah iya, dosis rekomendasi privaton 500 ml ml per hektar per satu kali aplikasi. Jadi kalau lahan Bapak 2 hektar ya pakai 1000 ml ya. Walah, jadi malu saya. Pantesan target panen saya tidak tercapai. Kalau begitu mulai sekarang saya akan perhatikan dosis rekomendasi dari DuPont agar padi saya terlindung dari sudut dan beluk, tumbuh sehat dan memberi hasil panen yang sempurna. Nah, itu bagi petani maju. Hasil Hasil sempurna, inspirasi bagi semua. Hanya dengan dosis 500 mili per satu hektar per satu kali aplikasi loh. Siwi. Bagaimana, Kakang? Kita ke Pawang Bagaimana dengan mereka? Biar saja. Jika mereka benar-benar menyesal dengan apa yang telah mereka perbuat, mereka pasti benar-benar menghukum diri sebagaimana kebiasaan yang pernah terjadi. Sebaliknya, jika mereka tidak berkeinginan lagi menjadi siswa perguruan pesanggaran, maka biarlah mereka pergi. Baiklah, Kakang. Ayo. Sementara itu, tidak seberapa jauh dari perguruan pesanggaran yang berpagar kayu tinggi itu, kira-kira dua atau tiga pal jaraknya dari tempat itu, berbatas sebuah bulak di sebelah timur, dua ekor kuda berderap kencang. Dan pada sebuah rumah, kuda itu berhenti. Dua penunggangnya kemudian meloncat turun dan bergegas masuk ke pendopo. Seorang pemuda kemudian menyongsongnya. Ada apa Paman Gede Panji? Di mana gurumu? Guru sedang berada di ruang latihan kanuragan, Paman. Ada hal yang sangat penting. Mari kita temui gurumu. Kau Gede Panji, aku, Kakang Resi? Aku telah melihat kedatangannya. Pemuda itu telah datang, bukan? Kakang Resi benar-benar memiliki mata hati yang sangat tajam. Meski Kakang berada di sini, Kakang bisa mengetahui apa yang terjadi di tempat lain. Tetapi benarkah apa yang aku katakan itu, Gede Panji? Bahwa pemuda itu telah datang? Kakang Resi Bawani benar. Pemuda itu telah datang dan aku telah memancingnya untuk menemui kita di sebuah tempat yang bernama Tegal Delima. Wiradharma. Bagaimana Resi? Tugasmu, awasi terus sepak terjang pemuda itu. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Tugas itu akan aku laksanakan dengan sebaik-baiknya, Sang Resi. Damar tahun. Bagaimana, Guru? Kuasailah jiwamu yang gampang meledak-ledak itu. Hanya pemuda itu yang dapat menjelaskan. Apakah sebenarnya yang sedang kau alami? yang bernama Damar tahun itu nampak termangu. Lama dia dalam keadaannya yang seperti itu. Dia bagaikan patung batu. Damar tahun kemudian menghela napas panjang. Dia memandang mata gurunya yang cacat. Dan seperti bisa melihat, Resi Bawani memandang muridnya pula. Damar tahun kemudian membuka telapak tangan kanannya. Seperti ada sesuatu yang diperhatikannya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. 956 Bintang Negara Semangat Musik Indonesia Sahabat Bintang, itulah episode yang ke-16 dengan judul Duka Luka Bumi Belambangan untuk seri yang ke-455 dan 456 Dan Anda bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya besok ya di jam yang sama Hanya di Radio Bintang Tenggara tentunya Dan terima kasih atas kebersamaan Anda Sahabat Bintang Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Selamat siang dan sampai jumpa